kalimat-kalimat yang di'rab dengan huruf. Qala Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah wa amma alladhi yu'rabu bil hurufi Adapun kalimat yang di'rab dengan menggunakan huruf. Faqad bayyanahu biqaulih. Maka sungguh Ibnu Ajurrum telah menjelaskannya dengan ucapan beliau. Wa amma alladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Ibnu Ajuru mengatakan adapun kalimat yang di dengan huruf ada empat macam. At-tasniyah yang pertama isim musanna wa jam'ul mudzakkar salimu yang kedua jamak mudzakkar salim wal asmaul khamsah yang ketiga isim-isim yang lima wal af'alul khamsah dan yang keempat is ah, fi'il fi'il yang lima wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina Naam, yakni taf yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini yang disebut dengan fiil-fiil yang lima yang telah kita jelaskan pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Ya, ketentuannya setiap isim yang bertemu dengan alif musanna atau afan setiap fiil mudhari yang bertemu dengan alif musanna atau waul jamaah atau ya muannasah mukhatabah itu disebut fiil fiil yang lima Qala syarih berkata pensyarah wa hadhihi al-anwa'u al-arba'atu allati dhukirat mu'rabatan bil hurufi ala khilafil asli. Empat macam yang disebutkan ini di i'rab dengan menggunakan huruf. Berbeda dengan hukum asal. Hukum asal di dengan harokat. Qauluhu sebagaimana yang telah lewat, hukum asalnya dengan menggunakan harokat ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah dan ketika jazm dengan menggunakan sukun. Itu hukum asalnya. Qala fa qawluhu fa amma tathniyah. Kemudian Ibnu Ajurru melanjutkan adapun isim musanna fa'u bil alifi, maka di rofa dengan menggunakan alif. Watun sobu bi fadu bil ya'i dinasab dan dijar dengan dengan tanda huruf ya. Misalu zalik, pensyarah menyebutkan contohnya Qama zaidani Qama Az-Zaidani. Kedua orang yang bernama Zaid berdiri. Faz-Zaidani marfu'un, maka kalimat Az-Zaidani dirafa' wa alamatu raf'ihi al-alif dan tanda rafa'nya adalah alif. Nah, menggunakan huruf, huruf alif tanda rofaknya itu ra'aitu ini contoh selanjutnya aku melihat dua orang yang bernama Zaid ini mansubun maka kalimat az ini dinasab dia isi musanna dinasab wa alamatu nasbihil ya dan tanda nasabnya adalah ya wa marartu bizaidaini ini ini contoh isi musanna yang dijer marartu ini aku melewati kedua orang yang bernama Zaid Fazaidaini makhfudun. Maka zaidaini dijar atau dikhafat wa alamatu khafdhihil ya'u aidha. Dan tanda khafatnya adalah ya juga. Qauluhu wa amma jam'ul mudzakkar salimu adapun jamak mudhakkar salim fayurfa'u bil wawi maka dirafa dengan tanda waw wa yunsab wa yukhfadu bil ya'i dinasab dan dikhafaf dengan dengan tanda huruf ya' Qala syarih mithalu dhalik contohnya qama zaiduna telah berdiri orang-orang yang bernama Zaid. Fazaiduna marfu'un. Maka kalimat az-zaiduna dirafa. Dia jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa. Wa alamatu raf'ihi al-waw dan tanda rafa'nya adalah waw. Wa ra'aitu zaidi wa ra'aitu zaidina. Ini contoh ketika dinasab. Aku melihat orang-orang yang bernama Zaid. Dinasab sebagai maf'ulun bih Fazaidina mansubun. Maka kalimat az-zaidina dinasab wa alamatu nasbihi ya dan tanda nasabnya adalah ya. Wa marartu bizaidina. Ini contoh jamak mudzakkar salim yang dijar. Aku melewati orang-orang yang bernama Zaid. Fazaidina makhfudun. Maka kalimat az-zaidina dikhafat atau dijar wa alamatu khafdhil ya'u aidha. Dan tanda khafatnya adalah ya juga. Qauluhu dan ucapan Ibnu Ajrum wa ammal asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim-isim yang lima yakni akhu ka hamuki, fuka dan zumalin maka dirafa dengan wawu, dinasab dengan alif dan dikhafat dengan huruf ya. Qala syarih mithalu dzalik. Pensyarah menyebutkan contohnya. Qama abuka ya berdiri ayahmu. Abuka yang termasuk isim-isim yang lima. Dia di sini sebagai fa'il. Sebagai fa'il yang dirofa. abuka marfu'un. Maka abuka dirofa. Wa alamatu raf'ihil waw. Tanda rafa'nya waw. Wa ra'aitu akhaka. Dan aku melihat saudaramu. Fa akhaka mansubun. Maka lafat akhaka dinasab sebagai maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Dan tanda nasabnya adalah alif. Wa marartu bihamiki Ya aku melewati iparmu. Telah lewat. Aqaribuz zauj, makna alham, kerabat dari suami. Fahamiki makhfudun, maka hamiki dikhafat atau dijar. Dijar oleh huruf ba. Amilnya adalah ba, dimasuki amil berupa huruf jar ba. Wa alamatu khafdihi al-ya'u dan tanda jarnya adalah ya. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wa ammal af'alul khamsah Adapun fiil-fiil yang lima, faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Adapun fiil-fiil yang lima, maka dirofa dengan nun dan dinasab serta dijazm dengan membuang nun. Qala asy-syarih berkata pensyarah wal af'alul khamsah hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Fiil-fiil yang lima adalah setiap fiil mudhari' yang bersambung dengan dhamir musanna atau bersambung dengan dhamir jama' atau bersambung dengan dhamir muannasah mukhatabah. Ini ketentuan fiil termasuk fiil-fiil yang lima yang dirofa dengan nun, dinasab dan dijazm dengan membuang nun. Yaitu setiap fiil mudhari' yang bersambung dengan alif musanna atau bersambung dengan waul jamaah atau bersambung dengan ya muannafah mukhatabah. Qala wa qad taqaddama dzalika fi alamatil i'rab dan telah lewat tentang hal ini dalam pembahasan tanda-tanda i'rab. Wa mithalu dzalik contohnya yadribani Yadri, yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un maka yadribani adalah fi'il mudhari' yang dirafa dia termasuk alaf'alul khamsah dikarenakan dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa alif musanna Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Dan tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Nah, menggunakan huruf. Tanda rafa'nya, yakni nun. yadhribu. Contoh yang kedua, fa Fayadribu fi'lun mudhari'un mansubun. Maka yadhribu di sini adalah fi'il mudhari' yang dinasab. Dikarenakan dimasuki oleh amil yang menasabkan, yaitu lan termasuk di, termasuk al-af'alul khamsah dikarenakan dia bersambung dengan wawul jamaah Wa nun dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Walam tadribi. Contoh yang ketiga, lam tadribi. Fatadribi fi'lun fi'lun mudhari'un majzum. Maka tadribi di sini fi'il mudhari' yang dijazm. Dan dia termasuk fi'il-fi'il yang lima dikarenakan di sini dia bertemu dengan apa? Dengan ya muannatsa mukhatabah bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Dan di sini dijazm, dimasuki amil yang menjazmkan yaitu lam wa alamatu jazmihi hadfun nun dan tanda jazmnya adalah pembuangan pembuangan nun. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.